وسلم adalah sebuah kajian futuristik yang sifatnya ghaibiyah. Demikian juga tentang Dajjal. La'natullah alaihi. Perlu kami sampaikan seluruh kajian yang sifatnya ghaibiyat tidak dapat dipegang kecuali berlandaskan kepada dalil-dalil yang qat'iyus thubut. Nomor satunya jelas mutawatirul wurud yakni Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama-ulama ahli hadis telah mengumpulkan hadis-hadis yang membicarakan tentang Al-Mahdi ini ratusan hadis dijumpai. Ada di antaranya hadis-hadis lemah, ada di antaranya hadis-hadis palsu yang wajib ditolak. Dan ini sudah dikumpulkan dalam buku silsilah al-ahadis al-da'ifah wal-mawdu'ah oleh Syekh al-Muhaddith Syekh Al-Bani tiga manusia akhir zaman yang akan bertemu dan bertembung di antara mereka. Satu adalah Al-Mahdi, dua adalah makhluk terlaknat manusia paling terkutuk semenjak bumi ini Allah ciptakan yakni al-masih Isa eh, maaf al-masih dajjal laknatullah alaih dan kemudian Isa al-masih Isa alaihissalam mereka muncul dalam zaman yang sama urutannya al-mahdi terlebih dahulu kemudian barulah Dajjal, kemudian barulah Isa alaihissalam. Ketika Al-Mahdi muncul, sepertiga umat beliau menolak kehadirannya. Menentang keberadaannya dan kemunculannya. Sepertiga lainnya abstain. Yang sepertiga menolak ini murtad. Yang sepertiga menolak ini murtad. Laqad taddu an dinihim. Sungguh mereka murtad dari agama mereka. Apabila meteor jadi menghantam bumi, pertanda Al-Mahdi akan muncul beberapa bulan setelah itu. Kemunculannya disebutkan dalam bulan Muharram jatuhnya meteor Ramadan gelap bumi Zulqa'dah tersingkap kembali terang Zulhijjahnya jamaah haji yang sudah terlanjur nyampe di sana mereka dibantai dan disembelih di Mina darah kaum muslimin jamaah haji akan menggenang di tempat pelemparan dibantai oleh sekelompok manusia yang benci dengan ahlu sunnah wal jamaah nah, yang punya track record suka menghabisi umat islam di tanah suci itu siapa? Yes. Itu perangai mereka, Pak. Cita-cita mereka sebagaimana akidah imam-imam mereka yang mereka klaim dan bahkan ulama keren mereka sekarang mengeluarkan fatwa. Ta'dzibus sunni yujibu dukhulil jannah. Menyiksa satu orang sunni, si penyiksa ini wajib masuk surga. Wa ta'dzibuhum ma'adzabhihim yujibu dukhulil jannah biduni hisab menyiksa seorang sunni dan langsung menyembelihnya mewajibkan orang yang melakukan itu masuk surga tanpa hisab jadi yang merindukan darah orang sunni ini pak dalam akidah yang paling tersesat di muka bumi ini adalah syi syiah oleh karena itu rindunya mereka Indonesia ini kacau sekacau Yaman rindunya mereka Indonesia sekacau Suria untuk nyembelih-nyembelihin kita orang-orang Syiah yang ada di Indonesia. Kalau seandainya bapak-bapak tidak awas, tidak jaga-jaga merapatkan soft dan barisan sesama alusunnah wal jamaah, bapak akan disembelih satu persatu dan mereka bertepuk tangan di atas penyiksaan mereka buat. Hati-hati kaum muslimin. Bukan saatnya lagi NU dibentur-benturkan dengan Muhammadiyah. Bukan saatnya lagi kita-kita yang bermanat salah dibentur-benturkan dengan yang bermanat khalaf. Tidak kaum muslimin. Selama ahlu sunnah wal jamaah sudah wajib merapatkan barisan. Dan jamaah haji Kata Rasulullah menjelang Al-Mahdi muncul dibantai sampai-sampai darah seluruh jamaah haji menggenang di jamrah sampai menutupi mata kaki bulan Zulhijjahnya, Muharramnya Al-Mahdi Bayat di Makkah Al-Mukarramah di depan Ka'bah. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang ciri-ciri khas yang nggak bisa dikarang-karang pak dibuat-buat. Ustaz, ini kan zaman orang bisa buat operasi plastik. Bisa jadi uh, face yang ada pada Al-Mahdi bisa dibuat orang. Oke. Okay. Sekarang kita pelajari face-nya dulu. Al-Mahdi itu ciri wajahnya disebutkan Nabi berikut ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Al-Mahdi minni Al-Mahdi itu adalah dari kalangan keluargaku Ajlal jabhah dahinya lebar dahinya lebar kalau dahi lebar mah banyak di mana-mana apalagi yang banyak utang tambah lebar dayu ajlal jabha Akenal anfi tulang hidungnya mancung dan runcing lurus lah hidung-hidung kelas kita ini ha lah level jadi al-mahdi yang di Medan itu harus tahu diri dong kaca dulu hidungmu gimana urus tuh hidung Rasulullah menyebutkan alisnya seperti bulan sabit yang melengkung. Enggak alis kayak gini, ini alis Jackie Chan ini. Alis Jet Li. Ya, alis-alis bapak ini, ha, ini alis-alis masyarakat Indonesia. Al-Mahdi itu alisnya seperti ini, melengkung seperti bulan sabit. Kemudian ibarat Allah yang kami muliakan, rambutnya, jenggotnya, usia dia diangkat menjadi Al-Mahdi. Usia beliau diangkat menjadi Al-Mahdi adalah persis usia saya diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul kata Rasulullah. Usia berapa Pak? 40 tahun. Dan kaum muslimin beliau nggak nyadar kalau dirinya lah yang akan terpilih sebagai Al-Mahdi itu. Beliau nggak nyadar Jangankan ngaku-ngaku Al-Mahdi, justru ketika beliau dipaksa untuk mau dibayat, beliau memberontak dan menolak kalau dia dianggap sebagai Al- Al-Mahdi. Masalahnya syarat-syarat di dalam hadis yang menyebutkan tentang kemunculannya lengkap pada dirinya. Dia berusaha untuk mempercayai tapi dia tidak sanggup. Makanya dijelaskan dalam kitab ini kalimat yuslihuhullahu fi lailatin dalam penolakannya untuk diangkat menjadi al-mahdi ternyata di malam harinya Allah islah dia dalam satu malam islah itu artinya Allah perbaiki keadaannya dalam satu malam sehingga akhirnya dia yakin memanglah dia sang al-mahdi itu baru besoknya dia berkenan dan menerima untuk di dibaiat di depan Ka'bah antara rukun Hajar Aswad dengan makam Ibrahim. Dalam satu malam itu Allah Subhanahu wa taala mengislahnya seperti Allah mengislah Musa alaihi salam dalam satu malam sehingga baru dia percaya dia adalah na nabi. Nah, Al-Mahdi yuslihuhullahu fi lailah Allah mengislahnya dalam satu malam dijelaskan bagaimana pandang para ulama-ulama tentang hadis yuslihuhullahu fi lailah ini saya tidak mungkin menyebutkan satu persatu nama-nama tokoh ulama dalam generasi salaf dan khalaf yang ada. Yang jelas Al-Mahdi dalam satu malam itu disiapkan oleh Allah untuk siap menjadi sang Al-Mahdi yang disebut-sebutkan dalam banyak hadis. Allah masukkan kemampuan kepadanya untuk menjadi pemimpin besar. Allah lihatkan kepadanya apa yang harus dia buat. Allah berikan kepadanya tanda-tanda yang tidak dapat diingkari. Dan semuanya akhirnya menjadikan Al-Mahdi besoknya siap. Lalu di depan Ka'bah, di ujung, antara ujung Hajar Aswad dengan makam Ibrahim, beliau menerima untuk dibayat. Disitulah beliau menerima bayat dari 300 orang lelaki yang sudah menanti-nantikan untuk membayatnya. Dan tanda yang paling nyata adalah seorang lelaki yang sedang berada di Madinah Al Munawwarah lari lari dengan menggunakan jalur darat berjalan kaki. Kenapa dia lari? Dikejar oleh 300 pasukan darat yang datang dari Damaskus. Rasulullah dalam hadis sahih menyebutkan mereka adalah pasukan Sufyani yang ingin membunuh lelaki ini. Lelaki tersebut sedang di Madinah Entahlah apakah dia datang ke Madinah untuk umroh atau apa, ya. Tetapi yang jelas keberadaannya terendus di Madinah lalu dia dikejar untuk dibunuh. Dia tahu dirinya yang dikejar, dia lari. Kaum muslimin yang kami muliakan, saat dia lari yang mengejarnya tahu bahwa dia sudah keluar dari Madinah, langsung dikejar. Macam Nabi Musa dikejar oleh Fir Firaun. Saat Al-Mahdi ini sampai di al baidah dia tahan seluruh kepenatan nah, kelelahannya, dia terus melanjutkan perjalanan ke Mekah, minta perlindungan kepada Rabbul Bait. Kaum muslimin yang mengejarnya sampai di Al-Baida. Al-Baida itu di mana? Perbatasan antara Madinah dengan Mekah, dekat dengan Zulhulaifah. Kaum muslimin saat itu yang mengejar sampai di Al-Baida 300 orang ini satu kota itu Allah jadikan terbelah dan tenggelam. Masuk gedung-gedungnya, rumah-rumahnya penduduk yang ada di situ. Termasuk 300 orang ini 299-nya tenggelam semuanya. Saat penduduk Mekah mendengar adanya penenggelaman bumi di Al-Baida jangankan mereka Pak kita aja udah paham hadisnya sahih dari Nabi bahwa berarti sudah ada laki-laki yang dikejar dan laki-laki itu pasti sudah sampai di Mekah inilah yang kita nanti-nanti Al-Mahdi inilah yang kita tunggu-tunggu Al-Mahdi maka serentak penduduk Mekah yang sudah merindukan kedatangan Al-Mahdi ini untuk mereka bayat menyebar coba cari di nomor rumah penduduk siapa yang kedatangan tamu ciri-cirinya begini cari menyebar seluruhnya pada laki-laki tersebut mencoba menundukkan wajah dia faham bahwa ini adalah tanda-tanda Al-Mahdi sementara dia nggak siap untuk diangkat sebagai Al-Mahdi dia pun tawaf dalam tawaf itu ada beberapa orang yang meneliti yang yang mengawasinya semua ciri-cirinya mirip dengan dia semua gaya-gaya bentuk fisiknya dan juga akhirnya dia ditangkap Diperhatikan betul, kamu yang baru masuk Mekah kan? Kamu dikejar kan? sudah udah tenggelam di sana penduduk yang uh, eh, ke orang mengejar kamu kan? Akhirnya dia lipat mau mengakui bahwa semua kejadian itu adalah dia orangnya. Untuk dibayar, dia mencoba mangkir. Dan dia mengatakan kalian salah orang, bukan saya orangnya. Nah, pada malam harinya barulah yuslihullahu fi lailatin besoknya dia siap dan menerima amanah untuk diangkat sebagai pemimpin seluruh umat Islam satu bumi ini. Dialah Al-Mahdi itu. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi <clears throat> masa beliau di muka bumi ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kemunculannya adalah dalam usia 40 tahun kemunculannya dalam usia 40 tahun hanya ketika dia sudah menjadi khalifah dalam suasana, suasana tenang dan nyaman 7 tahun saja di sini berapa tahun wallahu alam saya tidak bisa menemukan kepastian waktunya berapa tahun Apakah ini tiga tahun, apakah ini lima tahun, apakah ini beberapa tahun? Allahu alam, saya tidak tahu. Hanya di sini dipastikan sejak dia resmi menjadi khalifah. Cara menandakan dia resmi menjadi khalifah gimana? matinya Ya'jud dan Ma'jud dimusnahkan oleh Allah bumi kemudian mutlak dalam kekuasaan Islam agama Yahudi sudah habis semuanya dihabis oleh Nabi Isa Al-Mahdi dan orang beriman kemudian agama Nasrani dihancurkan palang-palang salib oleh Nabi Isa alaihissalam kemudian seluruh orang Nasrani berbondong-bondong menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah kalau melihat daripada urut-urutan tadi udah dekat ya Bu ya Baik. Sudah ada nggak seseorang itu sekarang? Di mana? Kalau kita berpikir dengan cerdas, kita akan langsung dapat menangkap. Dari tanda-tanda ini menandakan orangnya sudah ada. Orangnya sudah Allah persiapkan. Ya. Tapi di mana posisinya? Berapa usianya sekarang? Jawaban yang paling ilmiah adalah antah. Jawaban yang paling ilmiah. Allah hanya saja. Kemarin ini masuk sebuah tulisan kepada saya yang menyampaikan bahwa dia tinggal di Medina Dia bersahabat, orang ini orang Indonesia, dia bersahabat dengan seorang lelaki dari keturunan Rasulullah SAW di Medina Al Munawwarah. Lelaki ini memiliki seluruh ciri-ciri tentang Al-Mahdi ada pada dirinya, ada pada fisiknya, dan di usia yang sudah hampir matang, sudah dikatakan hampir matang, karena usia 40 adalah usia matang, dia mendekati usia segitu. Laki-laki ini kami katakan kepadanya, kata yang ngirimkan SMS kepada saya, pada dirimu ada ciri-ciri keturunan uh, uh, memang silsilahnya sudah pasti kepada Rasulullah dan dari Hasan bin Ali tapi dia menampik dan dia menolak, tidak bukan saya. Si fulan bin fulan lebih berhak daripada saya. Fulan bin fulan lebih berhak dan dia lebih cocok daripada saya. Sheikh Anu lebih bagus daripada saya. Saya hanya punya satu keinginan katanya. Saya ingin berjihad di negeri Syam. Saya ingin membela saudara saya di di negeri Syam dan saya ingin pergi ke sana. Saya ingin syahid di jalan Allah. Ini permintaan laki-laki keturunan Rasulullah yang di Madinah itu. Dia pun membujuk saya katanya untuk ikut bersamanya ke ke negeri Syam. Tapi saya katakan saya akan kembali ke Indonesia. Mungkin ladang jihad saya adalah tanah air saya. Kata laki-laki Indonesia ini. Mereka pun berpisah. Yang keturunan Rasulullah ini pergi ke Syam. Ikut bergabung dengan para pejuang di negeri Syam. Sementara beliau ini pulang ke Indonesia dan beliau mendengarkan ceramah-ceramah saya sudah cukup lama. Akhirnya beliau katakan, sosok yang Ustadz sebutkan itu, insya Allah saya telah menemukannya. Maka dia ceritakan kisah tadi. Masya Allah Bapak Ibu, kalau kita lihat hadisnya tadi, seorang lelaki diburu dan lari dari negeri Syam menuju ke Madinah Al-Munawarah. Ingat tadi hadisnya? Di Madinah Al-Munawarah, beliau dikejar oleh pasukan Sufyani sejumlah 300 orang dari Damaskus untuk membunuhnya. Dia tahu bahwa dia diburu, dikejar, dia pun lari. Itulah dia hadis yang saya ceritakan panjang tadi. Jika benar laki-laki tersebut sekarang ada di Syam, berarti dia sedang berjihad. Cita-citanya cuma satu, dia ingin syahid. Jika itu benar orangnya, maka berarti sosok tersebut memang sudah mulai terendus. Toh terbukti dia ketahuan dan dia diburu untuk dibunuh. Menandakan dia ketahuan kan? Orang ini berusaha teman-teman dekatnya menyembunyikan. Yang keturunan Rasulullah berusaha teman-teman dekatnya menyembunyikan identitasnya sampai dia pergi ke negeri Syam. Berarti orang ini bisa jadi sedang berjihad saat ini di negeri Syam. Wallahu a'lam. Ibarat Allah yang kami muliakan dari tanda-tanda yang ada sosok orangnya sudah ada. Akan tetapi di mana dia saat ini sekali lagi saya juga belum pandai menyatakan, menyampaikan, kalau oleh saya tahu, pasti sudah saya tinggalkan Indonesia. Saya pribadi akan bergabung dengannya apapun yang akan terjadi. Saya bercita-cita ingin menjadi salah seorang tentara di belakang Al-Mahdi.